Mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. intinya kurung goglebean. Ayo, bye. Kacang, kacang, kacang. kian bakul kacang ge. <laughs> bikin ini yang dari bakul pangsit, ora payu ini yang dadi bakul kacang wah lah. Jajal jenengan iki berapa itu kacang orang mereng jajal. Ayo kagian seblindi sewu seblindi sewu seblindi sewu kacang kacang kacang kacang kacang. Yuk. Ah, Yuk ya jene kacang apa yuk? Nah, orang main man kacang, udah kacang nyong. Wah, kacang ini kan jajan yuk. Ngulur ikan buket tapi ki kacangannya goreh yo, ya toko. <laughs> yo yo toko kacang kacang kacang kacang kacang ora belum apa yang ngono sidak nang ngono ora manak perkarong tahun. <laughs> cang babang, cang godok, cang goreng, cang garing, cang brul, cang kemu gue. Ya, istimewa sekali dari kami untuk Anda yang memiliki nama Ida. Kacang Garida, kacang Garida tersedia dalam berbagai macam pilihan. Kacang gari plok, kacang gari jel, garing letak, garing mangan, ngantek garing jaluk. Semua diproses secara alami. Prosesnya kepribe Gampang. Dimulai dari nandur benih, seminggu metu oyote, rong minggu metu godonge, telung minggu metu kulite, patang minggu metu kacange. Nah, sing paling suwe ki limang bulan nembe bisa dipanen tapi nggak limang tahun kesuwen wis jelas hilang dipangan condol condol sing gak seireng <laughs> oke kacang dari da. Kini dengan kemasan baru untuk pembelian partai besar kami sediakan bonus tenggok buat kacang kalau grup bukan saya nggak pernah pangan dari ngulet pasar malam stand band aku nomor si payo ha. dan kali ini kabar gembira dari kami kami sedang membuka lowongan kerja. Siapa yang mau daftar? Dibutuhkan lima orang untuk ditempatkan di bagian produksi kacang alias produksi contong. Dan karena harga kertas di toko larang, maka tahun ini kami memanfaatkan kertas bekas untuk dibuat bungkus kacang. Intinya tenaga sini golet Kue tukang ngalai kertas bekas alias tukang rongsok. Nah, jadi dengan gelem, ayo kacang garida ajar lalen, kacang garik blok, kacang garijal, garik ngeletak, dari mangan, garing jaluk diproduksi oleh PT dua dua dua dua kali ingin mau kelinci ya pak caturan pakai bila sakit berlanjut berarti jenengan semua bisa maca curanmor pencurian sepeda motor ih salah uh, curahan perasaan dan humor